Meneruskan kajian kita, <clears throat> mengkaji kitab Minhajul Muslim, yaitu konsep hidup uh, ideal seorang Muslim. Ya, hidup di atas kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneruskan <clears throat> pembahasan kita pada babul awal ya, bab yang pertama pada kitab ini mengenai uh, al-aqidah tentang bab aqidah fasal yang mengenai tentang al-iman billah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jadi ini pembahasan akidah pembahasan yang sangat panjang lebar uh, sangat luas ya kita harus uh, memahami baik secara global tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala maupun memahami secara rinci tafsir secara perinciannya. Kita benar-benar paham mengenai pokok daripada dinul Islam itu akidah Islamiyah dan akidah Islamiyah ini <clears throat> pokoknya intinya intinya pada al iman billah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Masih kita membahas pada fasal yang keempat ya tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala <clears throat> di antaranya ya, orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala yaitu beriman terhadap wujud Allah Subhanahu wa taala beriman kepada <clears throat> rububiyah Allah Subhanahu wa taala beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada asma asmaul husna was sifatul ulia ini yang keempat kita bahas beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini kita uh, sedang membahas beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sini sebutkan ya, meneruskan uh, poin mengenai tentang dalil-dalil naqliyah. Mengenai tentang apa? E, penetapan ya. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mualif ya, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan di sini kan seorang muslim ya itu harus meyakini dan menetapkan semua nama nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Ini seorang muslim, paragraf yang terakhir di sini ya. Seorang muslim itu harus atau wajib meyakini dengan seyakin-yakinnya dan menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya dalam Al-Qur'an tentunya dan yang ditetapkan oleh Rasulnya dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditetapkan oleh Rasulnya untuk untuk Allah Subhanahu Wa Taala tentang nama dan sifat-sifatnya. Ya, seorang Muslim juga harus menafikan, meniadakan segala celak dan kekurangan yang ditiadakan oleh Allah dari dirinya, dari zatnya yang agung atau yang ditiadakan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam darinya, baik secara global maupun secara terperinci. Jadi dalam masalah asma wa sifat disini sebutkan disebutkan wajib menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai nama dan sifat-sifat seluruhnya gitu kan. Dan wajib juga meniadakan seluruh apa yang ditiadakan oleh Allah yaitu berupa ya sifat atau sifat yang e, berupa kekurangan atau celah ya yang yang tidak ada kesempurnaan itu harus ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun yang ditiadakan oleh Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam dari darinya dari Allah Subhanahu wa taala baik secara global maupun secara terperinci. Nah, mengenai <clears throat> iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya yang lebih jelas berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala mendefinisikan secara simpel mengenai beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya apa beriman di sini? Jelas meyakini ya dalam hati, mengakui dalam hati, kemudian <clears throat> menetapkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya di dalam kitabnya Al-Qur'an atau yang telah ditetapkan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala menetapkannya sesuai dengan ya keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan tanpa memalingkan dan tanpa mentakwil mentakwilkan ya, jelas ini sudah dibahas memalingkan lafaz dan makna nama dan sifat tersebutnya Jadi menetapkan dengan tanpa mentakwil gitu. Mentakwil apa? Lafaz dan makna. Ini enggak boleh ya. Dan juga tanpa meniadakan sebagian sifat atau seluruhnya wala ta'til wala ta'til tanpa meniadakan sifat misalkan sebagian atau seluruhnya atau meniadakan sifat menetapkan nama ini juga enggak boleh tanpa takyif tanpa me menentukan kaifiat sifat tersebut ya atau bertanya bagaimana ya, sifat tersebut ya wala tamtsil tanpa menyerupakan sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna secara ringkas ya mengenai beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sebutkan dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala harus berdasarkan dalil-dalil nakli ini jadi menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala harus berdasarkan nas di sini. Nas Alkitab, Al-Qur'an, Al-Karim dan As-Sunnah As-Sahihah dan juga ijma kesepakatan para salaful ummah kalangan para sahabat. Ya, jadi dengan tiga dasar tersebut karena ini masalah akidah apalagi mengenai tentang zat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh mengada-ngada ya atau bersumber dari akal-akalan dari akal atau dari pemikiran ini tidak boleh dari Al-Qur'an eh, sunnah as-sahihah sunnah as-sahihah ya, ada syaratnya sahih dan ijma kesepakatan para sahabat dan yang <clears throat> menguatkan juga ya dalil yang menguatkan dalil nakli itu berdasarkan dalil akli juga berdasarkan dalil akli ini sebagai penguat kalau nakli sudah jelas kuat ya sahih ini sebagai untuk menguatkan e, dibenarkan gitu dipersaksikan dengan dalil akli ya akal yang sehat dan logis kita akan bahas satu-satu eh, dalil-dalil tersebut ya yang pertama di sini dalil-dalil nakli dalil nas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Sahihah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah surat apa di sana? Surat Al-A'raf 180. Dalil nafi yang pertama ini ikhbar ikhbaruhu ta'ala binafsihi an asma'ihi wa sifatihi. Nah, ini dalil yang pertama. Ini adanya berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini adanya berita, ya, khobar dari Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Eh, karena nama lain daripada tauhid asma wa sifat yaitu tauhid al-khabariyah wa, wa, wa tauhid al-ilmiyah, al-ilmi wal khabari. Apa? Karena ini <clears throat> apa namanya? keimanan yang ditetapkan dengan berita, ya khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama salaf terdahulu menamakan tauhid asma wa sifat dengan tauhid al-ilmi wal khabari. Sesuatu yang harus diilmui, dipahami. Dan al-khabari di sini ya didapat dari berita, dari khabar. Dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, ini nama lain tauhid asma wa sifat. Makanya dalil uh, hujah yang paling awal di sini kita menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang terbaik ya Asmaul Husna dan sifatul ulia, sifat-sifatnya yang tinggi. Dari mana? Ya, ya jelas dari berita khabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama dan sifat-sifatnya berita di sini baik dari Al-Quran, Al-Karim dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Di mana dia Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat Al-Qur'an, surat Al-A'raf 180. Ini dalil yang jelas ya. Yang gamblang mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Walillahil asmaul husna." Hanya milik Allah asmaul husna, hanya milik Allah nama-nama yang indah, yang terbaik gitu. Fad'uhu biha, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna tersebut. Ya. Bermohonlah berdoa kepadanya dengan menyebut nama-nama yang indah tersebut. Ya. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih e, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran ya, dalam menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Nanti mereka orang yang ilhad, orang yang menyimpang dari menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nanti mereka akan mendapatkan balasan yaitu siksaan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi ini dasar di mana dalil yang jelas yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna wa sifatul ulia, memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang terbaik ya, dan sifat-sifat yang agung. Ini juga disebutkan ada di sini apa? uh, masyru'iyah atau disyariatkannya bertawasul dengan nama dan sifat-sifatnya ditunjukkan dalam lafaz fad'uhu biha maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna ini tawasul perintah untuk bertawasul maka syariatkan untuk bertawasul dengan nama-namanya gitu, yang agung yang indah Kemudian yang ketiga di sini ada kata wadarul ladina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkanlah orang-orang yang ilhad menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nah, apa yang maksud dengan ilhad di sini nanti? Orang yang menyimpang dari apa? Dari tauhid asma wasifat, asma wasifat ya di sini. Ada yang ilhad, apa yang maksud ilhad di sini? Dan akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang ilhad menyimpang dari memahami Uh, dari meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala namanya ilhad menyimpang dari kebenaran mengenai apa Eh, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan di diazab di neraka kelak eh, dengan ayatnya sayu ma kanu Maka mereka akan mendapatkan balasan. Balasan di sini adalah hukuman terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, nanti di sini ini hujah juga orang-orang yang tidak meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala akan diazab. Akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, meyakini uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, tapi mengingkari asma wa sifat, mereka bukan muwahhid dan mereka termasuk orang-orang yang kufur. Ah, berkata di sini ah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengenai ayat yang agung ini, ada faedah mengenai pemahaman secara ah, apa? secara ringkas mengenai keimanan ya terhadap e, beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini, dari surat Al-A'raf ayat 180 banyak faedah kita ambil ya. E, beliau rahimahu taala menjelaskan dalam tafsir As-Sa'di dalam ayat-ayat ini ya e, adanya penjelasan ya penjelasan dari Al-Azim yaitu Allah yang Maha Agung yang maha agung maha besar yang mengenai zatnya yang dimana e, <clears throat> eh, sangat luas sifat-sifatnya memiliki sifat yang sangat luas dan bahasanya dia Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama al-husna nama-nama yang terbaik ini husna yang indah sangat indah sangat terbaik itu nanti dijelaskan tentang husna eh maksudnya uh, nam, setiap nama Allah itu indah dan husna di sini adalah indah dan terbaik gitu. Ya, puncak uh, keindahan, puncak uh, terbaik, ya nggak ada lagi di atasnya begitu. uh, dan ukuran timbangan atau ukuran dikatakan husna ya menunjukkan nama Allah itu husna itu apa? Karena setiap nama dari nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan sifat ya sifat eh, Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dan agung. Eh, dikatakan husna di sini, dikatakan indah, terbaik karena setiap nama Allah menunjukkan sifatnya yang sempurna dan agung. Ya. Oleh karena itu dikatakan husna nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau suatu nama tidak menunjukkan sifat maka itu tidak dikatakan husna. Nih pertama. Kalau nama itu tidak menunjukkan sifat, itu tidak menunjuk tidak apa? Tidak menunjukkan kepada husna, kedua keindahan. Ya, kalau suatu nama tidak menunjukkan sifat itu tidak dikatakan husna gitu, tidak dikatakan indah, tidak, tidak dikatakan terbaik. Demikian juga kalau e, nama itu ya menunjukkan sifat tetapi bukan sifat yang sempurna. Ya bisa jadi sifatnya yang kurang atau sifatnya e, yang bisa e, dipuji dan bisa di dicela. Ada dua kemungkinan. Ya, manusia kan ada sifatnya sebagian yang dipuji, e, dia baik dermawan, tapi satu sisi dia juga <laughs> ada kekurangan ya. dia kasar dalam berbicara gitu kan, nggak sopan, tapi dalam satu dia dermawan. Nggak sempurna itu sifat manusia. Ada ada satu sisi dipuji, satu, satu sisi di dicela. Itu juga tidak husna. Akan tapi di sini setiap nama Allah maka dikatakan husna karena setiap nama Allah dari nama-namanya itu menunjukkan sifatnya yang agung dan sempurna. Ya, menunjukkan sifatnya yang dimana nama-nama tersebut muncul uh, lahir dari sifatnya. Karena kalau manusia namanya Muhammad, kadang sifatnya enggak Muhammad gitu. Namanya Ahmad. Ahmad itu kan terpuji atau Ahmad orangnya terpuji terpuji segala segala tingkah lakunya tapi ternyata bertelak belakang namanya Muhammad tapi orangnya nakal sama Muhammad tapi orangnya misalkan kalau Rasulullah kan jelas itu udah Allah e, puji memiliki akhlak yang mulia ada namanya Abdur Abdullah hamba Allah tapi kok jadi hamba yang lain ya jadi hamba abdul dunia misalkan jadi hamba dunia namanya Abdullah misalkan jadi kalau manusia itu namanya tidak menunjukkan sifatnya ya bertelak belakang kontradiksi kadang kadang ada sebagian yang terpuji ada sebagian yang tercela nggak sempurna berarti nah di kenapa nama Allah kata husna yang pertama karena setiap namanya mengandung sifat menunjukkan kepada sifatnya yang sempurna dan agung dan juga sifatnya tidak ada celaan sedikit pun gitu yang dimana setiap nama itu muncul atau lahir dari sifatnya misalkan nama Allah ar-Rahman yaitu nama Allah Rahman dari namanya dari sifatnya rahmah yang penuh kasih sayang maka muncul namanya Ar-Rahman nama Allah Al-Aziz yang maha perkasa dari dari sifatnya Al-Izzah yang punya keperkasaan kekuatan yang mengalahkan gak bisa ada yang menghalangi maka lahirlah namanya Al-Aziz itu ya berarti Allah As-Sami' Allah yang maha mendengar nanti sini yang maha mendengar karena dari sifatnya As-Sam'u itu mendengar mendengar segala sesuatu ya tidak ada yang luput dari pendengaran Allah semua Allah Allah eh, mendengar segala apa yang di, di alam semesta baik hati kita dalam hati kita ya besi tanah hati Allah mendengar ini namanya jadi sifatnya itu mendengar segala sesuatu maka lahirlah apa namanya namanya as-sami kan Allah as-sami'ul alim gitu ya sesungguhnya Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui biasanya digandeng dengan al-alim atau dengan al-basir dengan melihat mendengar dan melihat. Wallahu wallahu samiul basir. Wallahu samiul basir. Yang maha mendengar lagi maha e, melihat. Nah, e, contohnya di sini saya mencontohkan seperti al-alim, ya, saya sebutkan maha mengetahui menunjukkan kepada ilman yaitu ilmu yang luas yang meliputi segala sesuatu. Ya, ilmunya yang mutlak yang meliputi alam semesta, segala sesuatu tidak ada yang keluar dari pengetahuannya sedikit pun, sebesar zarah pun tidak ada yang keluar dari pengetahuan dari ilmunya, baik yang di bumi maupun di langit. Nah, karena Allah memiliki ilmu yang luas, maka lahirlah namanya Al-Alim dengan istigrok di sini apa? Alif lam menunjukkan Oh, yang sangat alim yang maha gitu nggak ada yang lebih maha dari Allah dalam eh, dalam pengetahuan dalam ilmu nah contohnya jadi nama Allah alim menunjukkan kepada sifatnya itu yang memiliki ilmu yang luas meliputi seluruh alam semesta ya jadi tidak ada sesuatu pun tidak ada satu makhluk pun yang keluar dari ilmunya ya sebesar zarah pun di langit dan di bumi nggak ada yang keluar semua apa yang jumlah oh jumlah hewan di lautan yang kecil sampai yang besar jumlah kerikil yang ada di pantai semua pantai di bumi jumlah apapun yang awan jagat raya atau planet itu semua ada di pengetahuan Allah nggak ada, nggak ada yang luput nggak ada yang keluar dari ilmunya Allah subhanahu wa taala contoh seperti ar rahim misalnya nah, memahami nama Allah ar rahim yang maha penyayang yang menunjukkan kepada nama ya, kepada sifatnya namanya Rahim menunjukkan sifatnya rahmah memiliki sifat rahmah yang agung itu kasih sayang yang agung dan sayangnya Allah itu luas meliputi segala sesuatu ya sayangnya Allah luas meliputi segala sesuatu ini keserasian alam semesta hatta sampai hewan buas nggak menerkam anaknya karena dari rahmatnya Allah turunkan ke dunia satu Allah punya 90 Sembilan rahmat diturunkan satu ke dunia sehingga sampai-sampai binatang buas tidak menerkam uh, anaknya atau sampai-sampai ketika menyusui mengangkat kakinya buat anaknya supaya anaknya nggak keinjak. Hewan buas. Ya, masih ada kasih sayang kepada manusia. Eh kepada <laughs> anaknya, maaf. Tapi kalau manusia, naudzubillah. Mereka manusia ketika dia lebih kejam, lebih kejam daripada binatang kadang. Ya. Eh, binatang buas kadang eh, ada kasih sayang. Manusia kalau sudah kufur, sudah jauh dari Allah, lihat saja membunuh seanaknya. Bukan membunuh aja kan? Bosku itu enggak dikuburin kok. Wah, di, di basmi ya itulah, menumpahkan darah di mana-mana. Sampai uh, apa namanya? Hewan juga enggak seperti demikian. Ya. Nah, contohnya Al-Qadir juga, nama Allah Al-Qadir yang Maha Kuasa. Ya, yang Maha Kuasa menunjukkan kepada sifatnya qudrah. Kuasa ke, kekuasaannya mutlak ya absolut gini tidak ada yang bisa melemahkan seorang pun se apa seorang makhluk pun nggak ada yang bisa melemahkan Allah jelas karena mempunyai uh, apa kudrah kemampuan atau kekuasaan yang mutlak nggak ada yang bisa melemahkan nggak bisa ada yang menghalangi ya ini contohnya ya nah ini dikatakan husna karena setiap nama Allah menunjukkan pada sifatnya pada sifatnya ya maka di sini kan disebutkan sifat Allah tuh nggak terbatas nama dan sifat itu enggak enggak terbatas. Cuman kita hanya mengetahui ya itu 99. Nah, e, juga yang termasuk kesempurnaan e, husna di sini ya, masuk ke dalam namanya al-husna yang terbaik, yang indah yang dimana <clears throat> namanya itu nama Allah Subhanahu wa taala ya di e, selalu dimohon ya atau dipanggil di dalam doa. Maksudnya disyariatkan untuk bertawasul dengan menyebut Asmaul Husna. Ini bentuk kesempurnaan daripada nama Allah Subhanahu wa taala yaitu dipanggil atau menjadikan wasilah ya dengan menyebut nama-namanya yang yang agung. Dengan kalimatnya fad'uhu biha. Ini bentuk kesempurnaan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Nah, ini ini disyariatkannya tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Eh, fad'u di sini artinya bermohon, berdoalah. Nah, doa ini mencakup dua hal, baik doa al-ibadah wa doa al-mas'alah. Eh, doa itu ada dua macam. Ada doa ul ibadah seperti orang sholat, seperti orang haji, seperti orang umroh, seperti orang talibul ilmi, ya meskipun tidak dia mengatakan sesuatu kepada Allah tapi dia memohon dia datang ke majelis ilmu ingin diampuni oleh Allah ingin diberi pahala begitu dengan keadaannya dia maksudnya dengan uh, perbuatannya ya seperti orang pergi umroh uh, pergi haji ya, itu doa ibadah uh, doa al masalah jelas atau doa ibadah masuk ke dalamnya zikir Zikir ketika orang baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, meskipun itu pujian pada Allah tapi mengandung doa. Ya, kalau Azim jelas itu zikir dan ada doa. Mohon pengampunan. Seperti orang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Itu kan zikir tapi di dalamnya ada doa. Karena barang siapa yang menyebutkan subhanallah wa bihamdi ya subhanallahil azim banyak-banyaknya maka ya akan diampuni dosa-dosanya meskipun sepenuh sepenuh buih yang ada di lautan. Terus subhanallah bihamdi 100 kali dalam hadisnya dalam waktu pagi hari. Itu kan sampai subhanallah bihamdi mensucikan Allah tapi apa? pahalanya diampuni dosa-dosanya. Ini namanya doa al-ibadah. Ada doa al masalah jelas yaitu doa permohonan ya urzuqni irhamni ya Allah beri aku rezeki dengan kata-kata mohon eh, apa namanya bel, eh, rahmatilah ya eh, rahmatilah kami ya yang lainnya nah jadi masuk ke dalamnya sini Allah Subhanahu wa taala diseru diseru oleh setiap yang memohon ya dengan wasilah dengan perantara nama-namanya tersebut Ya, boleh berzikir dengan asmaul husna ya seperti orang ya ingin apa e, dilancarkan dalam urusannya ya, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu juga ber, berwasilah memohon ya perantara dengan nama-nama dan sifat-sifatnya jadi Allah Subhanahu wa taala e, dimohon dengan nama-namanya tersebut sesuai dengan keinginan orang yang memohon Ya, seperti contohnya Allah maghfirli warhamni inna ka antal ghafurur rahim. Jadi nama-nama itu dimohon sesuai dengan keinginan. Orang yang memohon disesuaikan ya dipilih namanya seperti Allah maghfirli ya Allah ampunilah aku irhamni rahmatilah aku sungguhnya engkau inna ka antal ghafurur rahim sungguhnya engkau adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang nah gitu dicocokkan dengan keinginannya ya bukan misalkan Allahumma uh, Allahumma rezukni Ya, terus innaka antal ghafurur rahim. Ah, kebalik. Allah merzukni ah, innaka antal apa innaka antal apa ar ya. Uh, sesungguhnya engkau yang maha memberi rezeki begitu ya bukan di uh, bukan ketukar dengan nama yang lain tidak tidak tidak tidak apa tidak cocok waktu tub ya ia tawab misalkan wa wahai yang maha memberi taubat ya to, apa, terimalah tobat kami ya tawab ya, yang maha menerima tobat Allah tawab itu nama Allah yang menerima tobat seorang hamba warzuqni ya rozak ya gitu. berilah aku rizki ya rozak ya dan semisalnya semisalnya jadi intinya kata-kata fad'uhu biha ini disyariatkannya bertawasul memohon kepada Allah dengan perantara nama-nama dan sifat-sifatnya ya sesuai dengan permintaannya. Kemudian e, print apa namanya di sini <clears throat> firman Allah Subhanahu wa taala sayujzauna ma kanu ya'malun nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka per, e, telah mereka kerjakan. Maksudnya mereka yang berbuat ilhad menyimpang dari kebenaran dalam memahami nama-nama dan sebab sebab Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Yaitu uqubah, ya itu azab dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ilhad ya, menyimpang dari kebenaran di dalam memahami nama-namanya. E, pengertian ilhad di sini ya, hakikat ilhad yaitu al-mail biha amma ju'ilat lahu yaitu e, menyimpang atau menyimpangkan e, nama Allah dari tujuan asalnya. Ya, misalkan nama Allah e, apa namanya? uh, Al-Ghafur ya dia palingkan uh, sifatnya gitu ya atau dia palingkan kepada uh, makhluk ya ada makhluk yang bisa mengampuni misalkan dengan namanya Al-Ghafur ya ini juga ilhad contohnya di sini disebutkan ilhad secara simpel di sini saya menyebutkan namanya orang yang ilhad yang menyimpang ya dari memahami nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu ya menamakan Eh, menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu nama yang tidak berhak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak berhak untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau juga <clears throat> menamakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, untuk makhluknya. Seperti penamaan orang-orang musyrikin menamakan eh, Tuhan -Tuhan mereka diambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala seperti uh, Allata yang diambil dari kata al-ilah kemudian eh, al-uzza uh, daripada dari al-aziz gitu ya yakni juga uh, apa namanya nama ilhad jadi mengambil nama-nama Allah untuk untuk dipakai uh, sesembahan atau untuk makhluk ini ilhad nggak boleh ya atau juga yang namanya ilhad di sini meniadakan makna nama tersebut ya, meniadakan maknanya. Makna nama tersebut atau sifat tersebut. Ya, e, seperti Allah Subhanahu wa taala memiliki nama misalkan Al-Qadir. E, Al-Qadir di sini maha maha mampu maha kuasa gitu. Kemudian e, maknanya bukan itu. E, maknanya yang lain misalkan, diartikan yang lain atau ditiadakan maknanya seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan nama As-Sami tapi tidak mendengar. Ada pendapat demikian. Ini juga ilhad. Orang Mu'tazilah menetapkan nama tapi meniadakan makna, meniadakan sifat gitu. Maknanya sini sifat ya. Eh, nah, kemudian atau juga namanya ilhad ini takwil, tahrif. Ya, mentakwil namanya dan sifatnya. Ini juga ilhad. Ya, orang ilhad dalam uh, asma wa sifat, eh, menyimpang dalam asma wa sifat namanya ilhad. Ya atau juga <clears throat> ya di sini namanya tahrib ya takwil yaitu menjadikan atau mengartikan e, makna dari nama tersebut tidak sesuai dengan yang Allah inginkan dan tidak pernah diinginkan, diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Eh, seperti contohnya mengartikan tangan ya misalkan sifat Allah memiliki tangan diartikan kudrah tuan. Oh, kekuasaan. Eh ini enggak ini ilhad namanya. Ya atau Eh, mengartikan istiwa menjadi istaula ya. ya harusnya bersemayam artinya menjadi menguasai nah juga ini ilhad Mena eh, memaknai nama tersebut dengan makna yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya ya tidak sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun namanya ilhad itu menyamakan antara nama dan sifat Allah dengan dengan nama dan sifat makhluk ini juga ilhad ini juga ilhad Nanti akan dijelaskan nanti tentang macam-macam ilhad ini secara e, ringkas. Maka yang wajib bagi kita untuk hati-hati ya menjauhi ilhad di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tadi bentuknya ya mengambil nama Allah kemudian dipakai untuk makhluk ya, makhluk namanya Al-Aziz. Enggak boleh itu ilhad. Allah akan azab pada hari kiamat. Enggak boleh dipakai nama Allah. Ya, Al-Jabbar dipakai untuk nama makhluk atau penguasa dipanggil Al-Jabbar misalkan ya. Itu enggak boleh. Jadi nggak boleh kita apa hati-hati kita untuk berbuat ilhad, waspada, dijauhi atau juga hati-hati terhadap terhadap orang mulhid. Mulhiduna fiha, orang-orang yang menyimpang dari memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Hati-hati, itu harus dijauhi. Nggak boleh jadikan guru, nggak boleh mengambil ilmu darinya. Ya, karena udah menyimpang dalam eh, dalam apa? dalam eh, memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian <clears throat> diperjelas oleh Syekh Dr. Soleh Al eh, bin Fauzan Al Fauzan ya beliau menerangkan tentang ayat yang mulia ini Al-A'raf 180 eh, eh, firman Allah Subhanahu wa taala walillahil asmaul husna fad'uhu biha hanya milik Allah nama-nama yang indah eh, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu nah beliau mengatakan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan mengabarkan ya bahwasanya dia memiliki nama-nama. Ya, memiliki nama-nama dan eh, nama-namanya tersebut itu husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut seluruhnya husna. awal eh, wal husna arti husna, makna husna di sini al balighatu fil husni uh, a'lahu Artinya sampai kepada keindahan yang sangat tinggi ini maksudnya. Sampai pada keindahan yang sangat tinggi, paling tinggi dalam keindahan gitu. Paling terbaik maksudnya, ya paling terbaik, tidak ada di atasnya lagi sesuatu yang baik. Enggak, ya, udah terakhir paling paling terbaik nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wala syai'un ahsan minha katanya. Jadi tidak ada yang lebih indah dari dari namanya, tidak ada yang lebih terbaik dari namanya itu. Arti husna di sini ya jadi tidak ada yang lebih indah dari namanya ya fal fal husna ya di sini uh, arti husna indah yang terbaik yaitu uh, setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu indah dan terbaik ya indah dan terbaik kemudian disebutkan di sini <clears throat> uh, dan tidak ada yang mengetahui jumlah nama-namanya tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala ya tidak ada yang mengetahui jumlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengetahui Pak jumlah tidak ada yang bisa orang membatasi gitu karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya hadis sahih beliau berdoa dalam satu doanya yang panjang ada kata-kata as'aluka bikulis min huwalak samai tabihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au alamtahu ahadan min khalqika au ista'tharta bihi fi ilmil ghaib indaka ini dalil uh, hadis yang menunjukkan nama nama Allah itu tidak terbatas Pak tidak terbatas 99 enggak ya di sini sebutkan nabi ber apa berdoa aku memohon kepadamu wahai Allah dengan setiap nama kepunyaanmu tuh ini tawasul. Aku bermohon kepadamu dengan setiap nama setiap nama kepunyaanmu yang dengannya engkau menamai dirimu sendiri dengan nama tersebut atau engkau turunkan nama tersebut di dalam kitabmu, kitab-kitab terdahulu mau kitab Al-Qur'an atau yang engkau ajarkan kepada seorang seorang apa? seorang makhlukmu, seorang hambamu gitu. Atau yang engkau simpan dalam perbendaharaan gaib di sisimu. Nah, berarti di sini ada yang disimpan nama-nama dan sifat Allah yang kita nggak ketahui. Dan kata-kata sini au au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka atau nama-nama atau sifat yang engkau simpan dalam perbendaharaan goib di sisimu yang kami tidak mengetahui nama itu. Nah, ini dalil nama nama Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Maka saya mengatakan falillahi jalla wa ala lahul asmaul katsirah. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat banyak maka dari dari nama itu ada yang diturunkan di dalam kitabnya. Ke kitab Allah sangat banyak. Sangat banyak. Ya. Bukan Al-Qur'an sebelumnya ada Taurat, ada Suhuf, ada Zabur. Setiap kitab ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ada sifatnya. Ya, ataupun <clears throat> ada namanya yang diajarkan kepada sebagian daripada makhluknya, sebagian daripada hambanya. Atau yang tidak diturunkan nama tersebut yang tidak diturunkan dalam kitabnya sehingga kita nggak mengetahui. Nah, jadi ini dalil di mana tidak e, boleh membatasi nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak hanya tidak hanya 99. Adapun sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini tentang hadisnya yang sahih dari hadis Bukhari dan riwayat Imam Ahmad yang lainnya Inna Allah tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama 100 kurang 1 ya 99 nama barang siapa dapat menghitungnya maka akan masuk surga nah di sini man ahsaha dakhala jannah barang siapa bisa menghitungnya maka akan masuk surga Nah, di sini buk, ya, maksudnya bukanlah hasr bukan pembatasan 99 itu bukan membatasi akan tetapi ya hadhil tis'a ya wa tis'ina 99 ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala ya memberitahukan namanya dan juga sifatnya yang terkandung di dalamnya ya e, itu hanya diturunkan dalam Al-Qur'an dan sunnah ini yang Allah uh, apa beritahu kepada hambanya hanya segitu. Ya, bukan berarti ini sebagai pembatasan tidak. Jadi ada yang di, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah ketika Rasul sallallahu alaihi Pak ketika apa namanya? syafaatul uzma ini dalam hadis Muslim, beliau apa yang beliau apa yang lakukan ketika itu? Syafaatul uzma pertama kali apa? Ketika uh, orang keliling kepada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi <laughs> Iya, soalnya sebenarnya. Tapi kemudian Rasul SAW mengatakan analaha kan minta untuk apa uh, syafaat perantara nih waktu di padang mahsyar itu para, uh, maka orang uh, orang datang ke Adam tahu ah, Adam itu kan Abul Abul Bashar Adam bukan saya orangnya nafsu sekarang Allah lagi murka dan tidak pernah murka sebelumnya Allah yaghdab La yaghdab qablahu wa ba'dahu katanya. Ini kata yaghdab Allah murka. Kemudian bukan aku pergi ke Nuh, dia rasul pertama. Nuh juga mengatakan bukan aku pergi ke eh, Ibrahim, dia Abul Anbiya. Bukan aku kata Ibrahim pergi ke Musa karena dia kalimullah, diajak bicara oleh Allah. Bukan aku orangnya, pergi ke Isa karena dia kalimatullah. Dia adalah kalimatnya. Kata Isa bukan aku. Dia bilang Muhammad SAW. Dia adalah khatamun nabiyyin. Oh, disebutkan. Wasaidul mursalin. Dia adalah penutup para nabi. Dan telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Pilih Muhammad. Maka Rasul tidak menunggu lagi. Analah. Aku orangnya. Suruh para manusia semua melihat. Aku orangnya. Kemudian Rasul SAW pergi ke bawah arsh. Yang nggak tahu arsnya benar dikasih ilham, petunjuk ya. Ada arsh di sana Kemudian Rasul sujud di bawah ars dengan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi ilham sebuah pujian yang tidak pernah diturunkan di dunia. Ini kata Rasulullah. Kalau aku berdoa memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah diajarkan di dunia ini. Nanti dikasih tahunya di sana. Diberi ilham kemudian Rasul memakai eh, apa maka membaca ya, puji-pujian itu membaca untuk sebagai wasilah kepada Allah mohon kepada Allah terus selama kemudian Allah swt berfirman angkat kepalamu apa yang kau inginkan nah, itu kemudian diberikanlah syafaatul uzma di sana ini pembukaan karena nanti biarkan mau 50 tahun orang bingung kan mau 50 tahun dibiarkan di padang masyar harus kepada siapa kita ini datang ke sana datang ke sini ya e, akhirnya setelah Rasul sallallahu memberi syafaat mulai terjadi penghisaban ya, mulai apa di intinya mulai di e, diproses ya. ada pengadilan ada sampai nanti syarat sampai surga neraka. Bahkan ketika mau ke surga, tertahan juga semuanya, Pak. Mau ke surga semua ah ahlul jannah nggak begitu masuk, ngumpul dulu. Kata penjaga surga, nggak diizinkan kalian masuk sebelum ada yang mengetuk pintu ini. Siapa? Rasulullah SAW datang. Aku orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Enggak orang ketika itu bukan engkau bukan engkau kata malaikat Ridwan itu bukan pintu ini nggak dibuka untuk sembarangan tapi hanya untuk satu orang pertama kali. Maka disebut siapa engkau? Aku Muhammad. Oh dia ini tidak akan dibuka kecuali dengan yaitu yang pertama kali yaitu ya, engkau ya, adalah Muhammad dengan nama Muhammad. Maka dibuka pintu surga pertama kali melangkahkan surga ke surga adalah Rasulullah SAW diikuti umatnya kita semuanya umat Rasulullah SAW umat -umat yang lain mengikuti. Nah ini namanya syafaat khos ada dua syafaat Nabi itu khusus untuk Nabi syafaatul uzma syafaat masuk surga dan syafaat ada tiga maaf syafaat ketiga uh, ingat yang itu yang untuk mengangkat dari neraka banyak selain rasul nanti ada malaikat ada para wali sampai orang-orang beriman nanti mengangkat keluarganya atau temannya yang ada di neraka kalau syafaat itu yang mengangkat dari mengangkat orang dari apa ya mengangkat dari neraka ke surga itu nggak khusus rasul saja yang pertama oleh rasul tentu nanti malaikat juga para wali wali juga yang lain uh, orang-orang beriman oleh padang masyar hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah syafaat. Nanti di sini dijelaskan. Kita akan bahas syafaat secara detail dan kesalahan orang yang gulu dalam syafaat. Karena dalam syafaat ini ada ada ada dua yang ekstrim ya. Yang pertama gulu, terlalu gulu. Yang ketiga, eh, yang ya, ya, ya, yang yang kedua yaitu orang yang meniadakan syafaat. Ahlu sunnah di tengah-tengah di antara itu. Menetapkan nggak gulu tapi juga tidak meniadakan. Syafaat yang kayak gimana yang bentuknya ya, di sini. Nah, intinya di sini Ya, kembali kepada bahasan. Nah, nama Allah Subhanahu wa taala ada 99 itu tidak menunjukkan pembatasan intinya dengan hadis yang tadi. Di hadis yang tadi tentang syafaat Rasul memuji Allah dengan nama-nama sifat-sifat yang tadi turunkan di dunia tuh ini buktinya. Ya dalilnya. Uh, ya, jadi intinya di sini Allah Subhanahu wa taala <clears throat> intinya memiliki sifat dan nama yang tidak terhingga ya terhitung tetapi diturunkan di dunia hanya 99 yang diketahui dari Al-Quran dan Sunnah. Dan makna dari hadis tersebut, ya, Allah memiliki nama 99 bukan artinya itu uh, apa namanya akhir daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya itu batasan nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Eh, tidak begitu. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Cuma itu yang kita ketahui ya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan makna ihsoha di sini barang siapa menghitungnya. Nah, makna menghitung di sini apa? Yang pertama adalah jelas wa'udduha yaitu menghitung-hitungnya. Ya Al-Aziz satu Al-Aziz dua Ar-Rahman terus ya menghafal, menghitung juga ma'rifah maanaha, Nah, yang kedua mengetahui maknanya bukan hanya hafal, bukan hanya menghitung-hitungnya ya. Eh, menjumlahnya itu ya eh, mengumpulkan menghafalnya tapi juga mengetahui maknanya yang terkandung di dalam nama dan wala amal bimuqtadhaha. Nah, mengamalkan konsekuensi daripada atau kandungan dari nama tersebut. Nah, ini arti menghitung-hitung sini bukan hanya orang ya hafal kalau hafal saja bisa hafal, tapi samping hafal mengetahui maknanya setiap nama itu. Kemudian mengamalkan kandungan nama tersebut ya mengandung meng, apa, mengamalkan kandungan nama tersebut seperti contohnya Allah itu as-sami maha mendengar dan punya sifat yaitu mendengar segala sesuatu akhirnya kita dalam hati kita tumbuh rasa takut pada Allah tidak mau gibah karena Allah mendengar ini artinya mengamalkan nama, nama sifat bukan berarti nama Allah dipakai buat kita kita mendengar bukan bukan gitu itu salah pemahaman Maksudnya ketika Allah memiliki kata eh, apa eh, nama Al-Alim ya eh, yang mengetahui, maka timbul rasa takut kita untuk berbuat maksiat. Karena mana saja kita maksiat, Allah Alim, Allah mengetahui gitu. Mau berdua, bertiga, mau sembunyi, mau di mana, karena Allah memiliki nama Al-Alim begitu. Mengamalkan nama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi zikir enggak boleh Al-Alim, Al-Alim, Al-Alim, Al-Alim. <laughs> latif latif latif dengan <laughs> dengan zikir ya uh, ya harus lengkap lah kalau zikir ya harus lengkap namanya uh, doa ya, ya, Rahman ya Rahim ya ya Rahman ya Rahim boleh tapi uh, minta apa irhamni misalkan ya atau ya Razak ni terus berdoa dengan itu ya Razak ni wala dan itu namanya zikir dan doa kan dipanggil dengan namanya itu tapi kalau ya Latif Latif Latif maksudnya apa itu Eh, nggak ada tuntunan juga 99 seribu kali uh, terus ada keutamaannya misalkan ya harus harus harus, harus jelas maka uh, eh, supaya kuat uh, uh, zikir al aziz ya kawi misalkan ya kawi supaya kuat <laughs> jadi uh, untuk zikir uh, ya nama-nama tersebut harus dengan <laughs> dengan dengan apa dengan lengkap ya dengan lengkap uh, suatu doa permintaan sesuai dengan namanya, sesuai dengan permintaan ya. Eh, kita panggil Al Aziz apa? Ya, uh, apa namanya? Untuk berperang atau untuk melawan ke, ke orang-orang kafir ya. Nah, ini intinya di sini <clears throat> arti menghitung-hitung artinya di sini bukan hanya menghitung, menghafal tapi mengetahui maknanya, mengamalkan kandungannya. Adapun hanya sebatas eh, menulisnya atau juga menghafalnya saja dan tidak mengetahui maknanya ataupun mengetahui maknanya tapi tidak mengamalkan, maka dia tidak termasuk menghitung-hitung, menghitung, -hitung, menghitung uh, nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan janji uh, dari hadis tersebut itu dakhul jannah. Enggak, jadi arti menghitung di sini ya harus mengetahui uh, namanya, maknanya, mengamalkan isinya. Nah, ayat ini juga menunjukkan tentang apa? <clears throat> Isbat al-asma lillah. Jadi Eh, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Ini harus ditetapkan. Ya, dan ini eh, bantahan terhadap orang musyrikin. Eh, dan juga orang Jahmiyah yang mereka meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ayat bantahan terhadap kelompok Jahmiyah yang mereka meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mengingkari maksudnya nama-nama sifat-sifat Allah. Karena Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Ya, Eh, milik Allah lah nama-nama yang indah. Berarti Allah memiliki nama, memiliki asmaul husna. Dan juga dalam ayat ini ada di apa ada syariat ya, masyru'iyah itu syariatnya tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memohon eh, apa menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya dengan kata dengan lafaznya fad'uhu biha maka bermohonlah kepadanya dengan asmaul husna nah ini tawasul ya kita ketika berdoa menyebut namanya yang indah ya eh, yang terbaik ya nama-nama tersebut di sini ya seorang bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon pertolongan atau e, doa permintaan ya dengan menyebut namanya Asmaul Husna seperti ya Rahman irhamni ya Rahman irhamni ya Ghafur ighfirli ya Karim akrimni ya Tawab tub alayya ila akhiri gitu sesuai dengan namanya ya, wahai Rahman uh, yang maha pengasih apa uh, rahmatilah kami ya yang maha pengampun ampunilah kami yang maha karim maka uh, apa namanya muliakanlah kami yang maha penerima tobat terima tobat kami gitu sampai sampai ya sampai yang yang lainnya jadi apa seorang menyebut namanya sesuai dengan keinginan hajat kebutuhannya masing-masing gitu sebut namanya ya ya ya ya kowi misalnya yang maha kuat apa unsur unsur ni ya uh, min minal kufar ya. Eh, tolonglah kami dari orang-orang kufar yang lainnya nah adapun di sini uh, ilhad menyimpang orang yang ilhad itu menyimpang dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya kalau arti ilhad ilhad itu artinya al-mail anisyai yaitu menyimpang dari sesuatu itu arti secara lugawi ya arti ilhad itu Eh, ya seperti contohnya di sini ilhad uh, lahat eh, kuburan itu ada lahat nih lahat liang lahat ya uh, kuburan itu kan dibuat lahat itu bukan syak ya udah buat liang kubur yang kubur liang kubur itu kalau digali kalau mau nguburin orang dibuat lahat liang lahat alahad bahasa kenapa disebut lahat di sana sama dengan ilhad karena lubang yang miring itu nggak lubangnya enggak di tengah namanya syakun karena itulah karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dikuburkan dengan cara demikian. Dengan ilhad, maka buat lubang yang miring ke pinggir. Nanti kan si mayitnya itu nggak gini, mayitnya nggak berbaring gini tapi dipiringkan, dimiringkan ke kiblat. Ini kan udah gini miring ke kiblat. Seperti tidur miring ke kanan gitu ya. Dimiringkan. Makanya untuk menahan miringnya ini dibuatin bola-bola tanah itu taruh di ininya. bayat maka lubangnya itu dimiringkan, coba nanti ada ilhad gitu. Makanya ada butuh kayu atau juga e, batu-batu e, untuk nahan pasir. Jadi nanti si pasir itu enggak blok langsung ke tubuhnya. Itu masuk maksudnya diserahkannya ada ilhad itu. Jadi itu pasir kan padat, enggak langsung ke tubuhnya blok-blok, tapi tahan sama itu kan. Papan, taruh papan tuh lihat ya kalau ada penguburan sama batu. Uh, nanti kan begitu tanah tanah tanah ke bawah itu nggak menyentuh nggak menyentuh apa nggak nggak langsung justru nggak nyentuh juga kecuali nanti ininya nanti kalau udah lapuk kalau kita pakai tanah di sini pakai batu iya. sebenarnya pakai batu harusnya terjemahan nabi itu pakai batu bukan pakai kayu kalau kita kayu cepat cepat makanya ambles karena ngikuti gerakan iya. sini nggak ambles karena tertahan dengan batu jadi si si jenazah itu ya hancur hancur saja dengan keadaan yang nggak tertimpun ya makanya kalau orang yang masih hidup kemudian dikubur yang nggak akan nggak akan hidup <laughs> lagi udah mati kan udah tertutup ini batu kemudian tutup tanah. Beda dengan orang kufur mereka dengan peti gitu kan masuk langsung ini tek nah, orang Islam dengan ilhad ini ya cara dikuburkannya Rasul Sallallahu Karena ketika itu ketika di zaman jahiliyah zaman Nabi ada dua cara penguburan ada ilhad yaitu miring ada syakun yaitu di tengah itu biasa sebagian sahabat ada yang demikian tapi kan di tengah juga ditahan lagi dengan dengan batu dan e, kayu ditahan lagi. jadi syakun tuh udah ini 2 meter ke bawah di bawah ini tengah-tengahnya dilubangi lagi buat nyimpan jenazah gitu kan nanti udah disimpan terlentang jelas gini apa dimiringkan dimiringkan terus dita, di, di, ditutup dengan batu dan atau kayu gitu baru ya tetap miring kemudian ditimbun tanah gaji supaya orang Islam uh, dihormati ketika hidup dan mati. Sampai ketika nimbun tanah juga dihormati. Ada orang hidup mau timun tanah, gak dihormati kan, gak sopan kan. Sampai mati juga dihormati. Ini subhanallah Islam itu menghormati orang khususnya orang beriman ketika hidup dan ketika matinya. Nggak boleh dipotong tulangnya, nggak boleh dipisah, nggak boleh diambil bagian tubuhnya. Haram. pokoknya nggak boleh oh, oh, menyumbangkan organnya dia berwasiat kalau saya meninggal nggak apa-apa sumbangkan ini wasiat yang nggak boleh di, di, di dilaksanakan nggak boleh nggak boleh Terus kayaknya baik kan donor iya jantungnya nggak boleh itu ya. karena Rasul mengatakan haram eh, dilarang memecahkan tulang orang yang mati memecahkan tulangnya saya kalau ngambil organnya matanya diodorong kelihatannya baik tapi nggak boleh itu bukan hak kita itu harus ngikuti sampai dikuburkan. Ya, kalau darah kan nanti akan <laughs> ini lagi kan nggak apa. Kalau itu nggak akan berkembang lagi diambil matanya ya oh, hilang sudah nggak akan muncul matanya. Kalau darah kan nanti ada darah lagi kita harus supply kan. Nah, ginjal kalau udah ambil ya udah ginjalnya hilang nggak ada ginjal yang baru gitu. Kalau darah memang ada yang boleh kan ada ruksa. Ya, uh, tapi ini nggak boleh. Makanya dilarang untuk mengambil bagian-bagian tubuh orang yang mati dihormati ya. sampai tulangnya nggak boleh dipatah. Kalau kita menerima donor boleh dari Made Anwar. Jadi orangnya seperti gitu ya. Iya. Iya menurut Uh, da donor ya sebaiknya jangan berdonor kalau iya, nerima ya, kita terima kita terima donor terima ya, lebih baik jangan diterima lah uh, terima ketetapan takdir aja kadang orang donor tapi nyawanya lebih cepat kadang orang yang dia ya orang-orang yang eh, apa mendapat donor ya hmm. eh, mendapat bantuan ternyata ajalnya besok besok mati orang ini padahal udah dikasihkan ginjal dari orang lain terus orang itu juga sama-sama mati juga besoknya nggak tahu nah, iya <laughs> kalau ya. tapi tapi dilarang dilarang eh, buku fikih kulir eh, dilarang ulama fikih khususnya Imam Ahmad keras dilarang dilarang membelikan memberikan atau menjual organ tubuh kita sampai kayak sperma juga haram eh, kalau darah itu tabaruk nggak boleh dijual darah itu tabaru apa bersedekah membantu orang kalau darah tapi nggak boleh dijual kalau menerima tadi belum dijawab iya menerima juga nggak nggak boleh ya udah kok kodarullah aja minta eh, kepada Allah apa kesembuhan kalau menolong dalam Iya. ya, Jadi terima apa kata Syekh Husain kadang dia suatu saat dipanjangkan umurnya tidak mesti harus menerima donor tapi panjang misalnya umurnya. Tapi kalau udah ketetapan Allah dia harus meninggal, dalam satu tahunnya meninggal ya sudah sakit itu nggak wajib berobat <laughs> dua tahun nggak iya. wajib berobat iya emang nah kembali lagi ada ada ya wajib bagi yang tawakalnya udah luar biasa ya. Iya. sudah <laughs> yang tawakalnya udah tinggi. Nah, di sini intinya kembali kepada uh, bahasan. Ah, ini ilhad ya kita baca masalah ilhad. <laughs> Baik tahu ya. <laughs> Iya. Iya, gitu. Kalau kena flu jangan ke dokter. Hmm, nah, iya, Jadi ilhad ini tadi adalah e, menyimpang dari sesuatu karena artinya menyimpang ya seperti kuburan itu ada ilhadnya di sini karena lubang yang miring gitu ya ada kan ilhad Eh, kemudian adapun ilhad di sini dalam asma asma usif asmaul husna wa sifatul ulia yaitu <clears throat> disebutkan di sini beberapa makna atau beberapa jenis namanya ilhad kata saya ini dia langsung meringkas ini saya Fauzan supaya paham namanya ilhad itu menyimpang eh, apa dari nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menyimpangkan itu nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang pertama itu juhud uh, wa nafiha ya yang pertama me apa namanya mengingkari ya mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah atau meniadakan sebagian nama atau seluruh nama atau meniadakan sebagian sifat atau seluruh sifat seperti Jahmiyah contohnya. Nah ini artinya ini ini diantar bentuk ilhad ya yang akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ini ya kan adalah mengingkari nama-nama dan sifat-sifat tersebut atau meniadakan sebagian nama atau sebagian sifat seperti orang Jahmiyah. Nah, ini adalah ilhad yang sangat besar ya, ilhad yang sangat besar ya yang sangat eh, besar dosanya. Ya, yang dimana <clears throat> mereka mengatakan orang ilhad sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala innallaha laisa lahu asma li'annal asma maujudah fil makhluqin ya fa idza athbatana ha sara tasbihan ini perkataan mereka yang batil katanya. Perkataan orang yang ilhad, yang mengingkari nama dan sifat Allah. Perkataan mereka begini, sesungguhnya Allah tidak memiliki nama-nama. Ya, karena nama-nama tersebut itu nama-nama yang di, dikabarkan oleh Allah itu ter, uh, apa juga dimiliki oleh makhluk gitu. Ya, as Al-Basir, makhluk juga mendengar, melihat, maka apabila kita menetapkan untuk Allah nama tersebut, maka jadilah tasbih katanya menyerupai Allah dengan makhluknya. Nah, ini perkataan yang batil. Udah dijelaskan pada minggu yang lalu nggak nggak benar ya, tidak mesti tidak lazim sama dalam nama itu mengharuskan sama dalam hakikat. Nah, itu kan ini bantahannya. Nah, ya, jadi eh, ya ini ilhad yang pertama mengingkari atau meniadakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu takwil. Ya, mentakwil namanya. Eh, eh, mentakwil nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Mentakwil ini memalingkan uh, apa namanya? lafaz dan maknanya dari nama atau lafaz yang yang sebenarnya ya. Memalingkan lafaz dan maknanya. Ini juga uh, ilhad. Sebagaimana perbuatan Mu'tazilah karena mereka menetapkan nama akan tetapi mereka meniadakan sifat. Nah, di sini ini orang Mu'tazilah kita mengenal ada Mu'tazilah Pak, ya, golongan Mu'tazilah dalam e, dalam apa? Dalam menyikapi nama dan sifat Allah ini mereka keliru, batil. Nah, mereka menetapkan nama-nama tetapi meniadakan sifat. Ya, meniadakan seluruh sifat. Ya, dan ini adalah suatu kebatilan karena apa? Karena setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kepada sifatnya. Menunjukkan sifatnya seperti Ar-Rahman Ya, nama Allah Rahman menunjukkan pada sifatnya rahmah, itu Al-Ghafur menunjukkan pada sifatnya maghfirah, gitu. Yang Maha Pengampun menunjukkan sifatnya yang mengampuni, maghfirah memiliki ampunan. As-Sami yang Maha mendengar menunjukkan pada as-sam'u mendengar apa pendengaran, itu mendengar, ya. E, eh, wal basir juga Maha melihat menunjukkan kepada sifatnya melihat segala sesuatu gitu. Dan eh, sebagainya, Al-Alim yang Maha mengetahui menunjukkan kepada ilmunya, pengetahuannya mengetahui segala sesuatu al-qadir yang maha kuasa menunjukkan kepada Kudroh kekuasaannya yang mutlak ya mempunyai kekuasaan eh, yang yang mutlak ya eh, kuasa atas segala sesuatu jadi intinya setiap nama itu menunjukkan pada sifatnya ini ahlu sunnah begitu eh, ada orang yang yang yang tidak menetapkan sifat-sifat Allah maka ini orang mulhid dia orang yang menyimpang dari eh, apa dari memahami sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala nah ini ya jadi hanya bukan sebatas lafaz ah, bukan hanya sebatas apa sebatas apa namanya me meyakini e, nama saja tapi sifatnya juga harus diyakini gitu jadi Allah memiliki nama dan sifat ini yang yang kedua yang ketiga menamakan menamakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya eh, apa namanya dinamakan apa namanya eh, menamakan eh, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dipakai untuk makhluknya maaf di sini ya jadi memakai nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk menamai makhluknya seperti contohnya orang-orang musyrikin menamai uh, berhalanya Lata dari nama Al-Ilah gitu. Al-Uzza dari namanya Al-Aziz, dari nama Allah Al-Aziz dan yang lainnya ya, atau seorang yang memakai nama Allah Subhanahu wa taala ya Ar-Rahman misalkan dipakai untuk seseorang ya atau Al-Latif dipakai untuk seorang ini namanya ilhad jadi memakai nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk untuk makhluknya atau menamai makhluknya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau menamai sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Subhanahu wa taala ini juga ilhad ini tidak boleh atau yang keempat memasukkan e, memasukkan apa nama yang lain dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ditentukan dari dalam Alkitab dan Sunnah. Ada me, menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang lain gitu. Memasukkan sesuatu nama yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ilhad. Ini menyimpang ya eh, apa menyimpang dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana orang Nasrani yang mereka e, menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan uh, al-abu itu bapak. Nah, contohnya di sini uh, orang-orang Nasrani juga ilhad dalam memanggil Allah Subhanahu wa taala, menamakan Allah Subhanahu wa taala maaf di sini dengan yaitu Tuhan Bapak gitu ya adanya nggak dikenal nggak ada nama Allah Al Abu ya Al Ab Baba mereka mengatakan Baba oh, <laughs> Baba ya, ini juga orang Nasrani ada Tuhan Baba bangsa Arabnya Kristen Arabnya dia mengatakan kepada Allah Al Ab al ibnu ya kan nah, ibnu kan Isam ini berarti bapaknya al Abi oh, asal masih ya, eh, iya atau dia katakan itu al abu aba atau katakan kata aba yaitu Allah subhanahu wa taala sedangkan ibnu adalah Isa bin Maryam eh, naudzubillah ini menamakan Allah dengan nama yang tidak pernah Allah tetapkan Allah nggak pernah menamakan dirinya al abu itu bapak atas nama Bapa dan Roh Kudus Amin itu bahasa Arabnya apa ya? Atas apa nggak tahu apa ya? Kayak <laughs> tahu sih. Iya. Atas nama Bapa. Roh Kudus. Pasti aneh. nih. Iya. Orang mesti nyangka tuh doa karena eh, ya, ya ada Injilnya Arab kan Injil Arabnya saya belum pernah baca Injilnya. Arab iya hmm. nah itu intinya ilhad di sini ya orang yang menyimpang dari kebenaran dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pertama mengingkari nama tersebut baik seluruhnya atau sebagian atau meniadakan di sini e, nama sebagian nama atau sebagian sifat ini ilhad juga. Jahmiyah yang sebut Jahmiyah ini adalah eh, ketuanya sedangkan mengikuti Asy'ariyah, Mu'tazilah. Asy'ariyah kan mengingkari eh meniadakan sebagian, dia menetapkan sebagian. Sama dia ilhad. Tuh ya. E, ini juga ilhad ya, menetapkan sebagian, meniadakan sebagian. Ini bahasan besar masalah ini Pak karena nggak setiap orang bisa memahami asma sifat ini. Karena ini mereka taklid dalam memahami cukuplah dari ustadznya dari kiainya udahlah pada itu asyairah hanya asyairah mayoritas kebanyakan di muka bumi ini memahami asma wa sifat ini asyairah khususnya Asia India Indonesia Malaysia kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala karena sistemnya taklid dalam memahami ini terlalu husnuzon pada gurunya udah gurunya juga salah dalam memahami gitu nah ya apalagi yang udah fanatik uh, ya dari uh, apa dari gurunya yang fanatik kemudian lahirlah muridnya yang fanatik tidak mau membuka lagi kita para ulama dan padahal uh, itu menyimpang dari madhabnya ahlus sunnah atau salaful ummah tentang asma sifat dan ini berbahaya justru ya apa namanya Uh, padahal ini masalah prinsip, masalah penting, masalah akidah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak semua bisa memahami atau menerima. Kadang paham tapi nggak menerima karena taklid itu, karena ta'asub. Yang saya sudah dari dulu dari kiai begini gitu. Uh, eh, sifat itu ada 22 gitu, wujud kidang bako. Nah, bisa mengatakan itu lebih dari 22 gitu kan. Nah, gitu. Kadang itu orang alim gitu, dokter, kadang dia kiai juga. Nah, ini sudah taklid gitu kan. Eh, dia menisbatkan akidah ini kepada Abul Hasan Al Ashari mentok ke sana padahal kan sehebat ulama yang sehebat dia tuh lebih lebih itu banyak bukan dia kenapa harus di, bersandar akidah itu kepada Abul Hasan Al Ashari gitu Padahal Abu Hasan al Ashari sendiri dia punya guru, gurunya juga banyak puluhan dan juga dia ketika itu tobat dan tobatnya dia langsung menisbatkan pada akidah Imam Ahmad bin Hambal dengan buku Al Ibana. Saya udah baca Ibana itu, bukunya tobatnya dia. Saya nggak perlu baca bukunya dia yang dulu, itu yang tobatnya aja. <laughs> yang dulu nggak perlu dibaca. Nanti kalau dibaca nanti bisa ikuti pemahaman. Anehnya mereka memegang buku-buku yang dipegang oleh Abdul Hasan Ash'ari sebelum tobat. Masih mutazilahnya. Sedangkan yang ibanahnya itu kenapa nggak di nggak dibuka, nggak diajarkan kepada umat Kenapa harus memegang bukunya yang sebelum tobat? Bahwa di itu terkenal sampai membuka baju di itu setelah Jumat kan, buka baju di Baghdad. Aku tobat dari Mu'tazilah seperti aku, aku bertobat dari Mu'tazilah seperti aku membuka baju ini. Ini uh, apa kiasan ya tobatnya dia. Makanya pemahaman dia yang dulu itu saya buka maksudnya di, di, di, dibuang seperti bajunya dibuang udah saya tobat saya mengikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hambal hanya dia bu buat karena tobatnya itu kan perlu eh, apa, punya kewajiban untuk meluruskan umat buat buku nggak tebal tipis tapi di sana luar biasa ya prinsip-prinsipnya yang menyimpang itu kembali ya pada masalah istiwa ya masalah tentang sifat-sifat Allah nah itu diantaranya di sini ya Uh, ini masalah yang sangat uh, urgen, penting ya. Tidak setiap orang memahami dan bisa menerima. Kadang paham tapi nggak menerima karena ada subhat. Nah, kita alhamdulillah bisa lapang dada, bisa menerima ya karena sesuai dengan uh, dalil uh, nakli dan dalil akli. Yang pertama di sini juhud yang jelas. Yang kedua mentakwil. Nih hati-hati mentakwil nama dan sifat. Ini juga ilhad seperti Mu'tazilah. uh, takwil di sini kan yaitu me, uh, men, apa namanya? mentakwil lafadz dan makna ya. Hmm atau menetapkan nama tapi meniadakan sifatnya takwil. Kemudian yang ketiga yaitu menamakan eh, makhluk dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Atau menamakan sesembahan-sembahan selain Allah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ilhad atau memasukkan sesuatu nama yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Seperti contohnya orang Nasrani menamakan Allah dengan Al-Abu Al-Aba ya. Bapak, Tuhan Bapak, ya, yang lain. <laughs> ya uh, ya ada waktu ini sebentar ayat yang lain di sini juga mana ayat yang lain ya dalil yang lain juga di sini kan eh, tentang eh, menetapkan menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 110 ini dalil yang lain ya Selain Al-Arab ayat 180 ada dalil yang lain dalam Al-Isra ayat 110 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'ullaha aw ud'ur ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Qul ud'ullaha aw rahman aw rahman. Katakanlah ya Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman itu, yang Maha Pengasih. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai al, al apa asmaul husna. Dia mempunyai nama-nama yang im, yang indah, yang terbaik. Nah, jadi kata-kata falahul asmaul husna. Dia Allah Subhanahu wa taala mempunyai asmaul husna, nama-nama yang indah dan terbaik. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini katakanlah wahai Muhammad yang diperintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrikin yang mengingkari sifat rahmat bagi Allah. Orang musyrikin mengingkari sifat rahmat bagi Allah dan menolak menamakannya menamakan Allah dengan Ar-Rahman. Orang musyrikin menolak nama sifat Ar-Rahman. Ya, serulah ya serulah Allah atau serulah Ar-Rahman sama saja dengan nama-nama yang dengan dengan mana saja, dengan nama yang mana saja maksudnya, dengan nama yang mana saja kamu seru, mau Ar-Rahman, mau Al-Aziz, mau mau, mau apa uh, Al-Latif ya, Al-Halim. Uh, dia Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik dan indah. Maksudnya tidak ada perbedaan antara penyebutan kalian dengan sebutan Allah atau Ar-Rahman karena dia mempunyai Asmaul Husna. Mana saja karena Allah memiliki nama-nama yang indah dan terbaik banyak namanya. Ya. Nah, kemudian asbab asbab nuzul ayat ini ya, sebab turun ayat ini telah diriwayatkan oleh oleh makhul ya, oleh makhul bahwasanya ada seorang dari kaum musyrikin, seorang musyrikin yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujudnya ketika sujud mengucapkan ya Rahman, ya Rahim. Ya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Lalu orang itu heran. Oh, ya, beranggapan bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam telah menyeru dua Tuhan gitu. Karena menyebut adanya dua dua nama, ya Rahman ya Rahim. Katanya menyeru satu Tuhan, tapi kok ini nyebut dua Tuhan, ya Rahman ya Rahim orang musyrik. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Demikianlah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, keduanya diriwayatkan dari Ibnu Jarir. Dan mengenai ayat ini. Ya, kemudian dalam uh, buku yang lain uh, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Bada'i'u Tafsir menjelaskan dan ini masyhur, maksudnya ini udah masyhur ya, diketahui bahwasanya uh, doa doa dalam ayat ini itu doa masalah maksudnya Rasul ketika sujud itu ketika berdoa untuk doa permohonan Ya Allah ya Rahman ya Rahim ini adalah permohonan doa permohonan ya kata-kata di sini kan quli Allah maka serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, awid uh, awid Ar-Rahman. Ini ketika berdoa dengan doa masalah ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, permohonan. Yaitu sebabnya sebab uh, sebab nuzul, sebab turunnya ayat ini yaitu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya e, menyeru Tuhannya, menyeru Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. kadang beliau mengatakan ya Allah, kadang beliau mengatakan ya Rahman, Eh, maka menyangka orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin yang jahil, bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh dua Tuhan gitu. Kadang Rasul me, uh, menyeru dengan ya Allah gitu. Kedengaran oleh orang musyrikin, kadang juga ya Rahman, kadang ya Rahim. Uh, orang musyrikin ini yang ya jahil dengan jahiliyah dia menganggap bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru dua Tuhan gitu. Padahal <coughs> yang diseru oleh Rasul sallallahu alaihi adalah satu Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ya, ya surat Al-Isra ayat 110. Berkata Ibnu Abbas, maksudnya di sini e, sebab sebab turunnya orang-orang musyrikin mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam sujudnya nih Ibnu Abbas menegaskan dalam sujudnya, "Ya Rahman, ya Rahim." sebenarnya sebagaimana Ibnu apa Ibnu kasir ya tadi dijelaskan ya Rahman ya Rahim ma penyayang ya ma pengasih fakalu kemudian orang-orang musyrikin mengatakan e, orang ini mengaku bahwasanya dia menyembah satu Tuhan tetapi kok dia menyeru masna-masna menyeru dua dua Tuhan katanya ya Rahman ya rahim ya Rahim ya ya Allah nah, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya, e, dalam surat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang banyak Asmaul Husna dan mau dengan nama yang mana saja silahkan dipanggil Allah Subhanahu wa taala diseru mau uh, apa kulit Allah ya katakanlah serulah Allah dengan menyeru dengan nama Allah ya Allah abidur Rahman atau serulah dengan nama Rahman ya Rahman ya Rahim ya, ya Aziz tidak masalah meskipun yang dipanggil itu eh, yang disebut namanya banyak tapi yang yang dipinta atau tempat untuk memintanya ada satu ada Allah Subhanahu wa taala Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang banyak? Ini menunjukkan keagungan kebesaran Allah. Karena dalam kaidah ini perkataan eh, Ali bin Abi Thalib, ya. Ada dulu asma banyaknya suatu nama itu ya dulu ala azamatil musamma, menunjukkan atas agungnya orang yang memiliki nama itu gitu. Ya, banyaknya nama itu menunjukkan keagungan dan kebesaran yang memiliki nama itu. Makanya Allah namanya banyak karena Maha Agung, maha besar e, juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki namanya enggak satu Rasul Abdullah dipanggil kan dalam Al-Quran Ahmad kemudian Al-Amin kemudian Al Al-Mahi atau ya, yang mengumpulkan banyak ada sebuah riwayat ada lima lebih itu menunjukkan keagungan Rasul juga surat Al-Fatihah namanya banyak enggak Al-Fatihah Umul Kitab kemudian Alhamdulillah kemudian Aruko, ya, kemudian juga sab'ul masani ini menunjukkan keagungan surat al-fatihah namanya nggak satu banyak ya ini kaidah dalam Arab perkataan Ali bin Abi Thalib ya banyaknya nama itu menunjukkan keagungan yang memiliki nama begitu Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang banyak sifat yang banyak menunjukkan keagungan kesempurnaan pemilik nama itu kalau kita namanya itu-itu saja karena memang nggak sempurna, nggak agung. <laughs> ya biasanya kalau misalkan di dunia juga eh, ada raja, raja itu kadang punya gelar, punya ini, ini gini, kak itu menunjukkan keagungan apa juga ya kan, kebesaran, maaf kebesaran raja tersebut. Biasanya raja kan nama aslinya ada, kemudian ketika naik eh, beri nama yang lain itu kan dipanggil lagi misalnya dengan ini dingin, nah, begitu juga ya. <laughs> ya, ya, itu intinya e, mengapa nama Allah sangat banyak dan juga terhingga kita tidak terhingga mas e, harus meyakini di sini ahlu sunnah nama dan sifat Allah tidak terbatas ingat tidak terbatas cuman yang tahu yang kita ketahui dari Al-Quran dan Sunnah kita mengetahui 99 itu bukan batasan hanya Allah memberitakan segitu yang kalian ketahui dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus sifat Allah juga ada kaidah sifat Allah tidak terbatas seperti namanya. Jadi enggak ada istilah nama, sifat Allah itu aja 22 atau ada 11 atau juga ada 9 seperti mereka karena di mereka juga ada perbedaan juga ketika membatasi Asy'ariyah ada yang mengatakan sebagian ulamanya 22 dihitung wujud kidam bokon ini. ada mengatakan nah, bukan dua-dua tapi sebelas nah sebelas ada mengatakan enggak atau sembilan nah, perbedaan juga akhirnya kan uh, tapi uh, nama dan sifat Allah itu tidak terbatas sifat Allah juga eh, banyak ya karena kita ketahui 99 namanya sifatnya juga demikian karena setiap nama mengandung sifat setiap nama mengandung sifat terus mengandung sifat ya. tapi tidak setiap sifat menjadi nama berarti sifat lebih banyak kadang tidak setiap sifat menjadi nama. Ya, contohnya, contohnya kan uh, kalau aja tadi Al-Alim, Al-Basir, al sami nama-nama Allah banyak kan? Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Jabbar, al mutakabir Jadi setiap nama itu mengandung sifatnya, terus sifatnya kan? Tapi ada sifat Allah yang tidak menjadi nama. Seperti al-istiwa, ya, kan? Istiwa itu sifat fi'liyah kan? bersemayam di atas arah. Ar-Rahmanu Alal alal arsistawa yang yang maha rahman itu bersemayam di atas ars ala ala bentar tinggi ini, ini kan eh, daripada sifatnya uh, itu istiwa bersemayam ya uh, ini tidak menjadi namanya menjadi misalkan al mustawi misalkan yang bersemayam enggak tetap istiwa itu sifatnya kemudian juga Allah ya memang dari dari namanya al a'la atau al, al mutaala Al-Muta'ali, maaf, Al-Ala Al-Muta'ali eh, itu namanya dan mengandung sifat al-ulu, ketinggian. Nah, nanti di sini nama Allah itu yang Maha Tinggi. Maha Tinggi ini dari tiga, tiga sisi. Nah, kan saya akan bahas nanti di sini tentang eh, makna al-a'la nanti disebutkan, itu tentang istiwa, ada hubungannya. Eh, maha tinggi Allah itu tiga sisi, tinggi, tinggi zatnya. Tinggi zatnya di atas makhluk ya yaitu istiwa di atas ars kemudian ada tinggi oh, kekuasaannya tinggi kekuasaannya tidak ada yang menyamainya kuasaan Allah kemudian tinggi dalam makanah kedudukan tidak ada yang lebih tinggi dari Allah nah maha tinggi ini terkandung tiga tiga tinggi zatnya tinggi makanah kedudukan tinggi kudroh kekuasaan nah, bukan hanya tinggi oh, zatnya Ya, jelas tinggi zatnya juga tinggi kedudukannya, tinggi uh, kekuasaannya mutlak. Wahwal fauqa wahwal qahiru fauqa ibadi, gitu ya, ayat Al-Arab, dialah uh, yang maha berkuasa di atas seluruh hamba-hambanya. Nah, ini namanya tinggi dari apa? Tinggi dalam kekuasaan mutlak. Dia yang maha kuasa di atas seluruh hamba-hambanya. Nah, jadi uh, al-ala juga ada berapa? mak, eh, apa namanya uh, makna ya makna yang terkandung di dalamnya uh, contohnya sifat uh, Allah memiliki tangan itu sifat kan sifat zatia tidak menjadi namanya misalkan oleh yadu <laughs> nggak ada memiliki tangan ya sifatnya nggak bisa jadi nama sudah kita meyakini kemudian al kalam Allah berbicara berfirman Nah, tidak menjadikan tidak tidak jadi namanya menjadi al-kalim misalkan atau ya, yang berbicara menjadi fa'il kan misalkan al-kalim. Tidak tetap dia memiliki sifat kalam. Jadi kaidahnya setiap nama mengandung sifat, tidak setiap sifat menjadi nama. Tadi contohnya kalam, nggak bisa jadi nama. Oh, al-ghadab. Sifat Allah itu ghadab. Ya. Uh, sifat ghadab sifat Allah, ya. Kan apa namanya? Ya, inna rahmati Sabakot eh, sabaqat yang saya terangkan kemarin atau ghalabat ghadabi dalam lafadznya. Sungguhnya kasih sayangku itu mengalahkan murkaku. Banyak dalam Al-Qur'an tentang kata eh, Allah yaghdab wa ghadiballahu alaihim dan Allah murka kepada mereka. Ini sifat Allah yang sempurna dan tidak sama seperti makhluk marah-marahnya. Makhluk matanya merah, darahnya mendidih, jantungnya dudak dudak dudak dudak. <laughs> ya mukanya ya Allah nggak sanggup begitu ya, orang-orang yang jahmiyah itu mikirnya ke sana kalau marah itu seperti manusia jelek itu darahnya mendidih itu semua oh, wah berarti Allah kayak gitu ah nggak benar Allah berarti nggak nggak godob Allah nggak murka di ditiadakan nah, pertama kali apa ditasbihkan dalam pikirannya kedua yang keduanya ditiadakan ini lebih lebih eh, lebih jelek daripada tasbih aja karena langsung dua-duanya karena yang meniadakan itu pertamanya menyerupakan kemudian menghilangkan. Niatnya untuk mensucikan tapi salah. Itu murkanya Allah beda yang murkanya makhluk gitu kan. Nah, nah ini enggak enggak jadi namanya. Al-Ghadib misalkan. Allah mau Al-Ghadib enggak. Ya, dan yang lainnya atau radhi radhiyallahu anhum wa Allah Itu sifat Allah ridho. Atau hub. Ya, yuhibbunahu wa yuhibbu yuhibbullah kan ada uh, innallaha yuhibbul mutatahirin innallaha yuhibbul uh, yuhibbus sabirin kan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri Allah mencintai eh, cinta itu sifat Allah sifat sifat Allah hub tapi juga uh, ada namanya itu al-wadud memang tapi al-wadud ini cinta yang khalis cinta yang khusus yang murni beda dengan hub masih kena masih umum kalau al-wadud ini ini khusus untuk Allah cinta yang murni dan namanya Al-Wadud, Abdul Wadud. Al-Wadud artinya yang Maha mencintai. Men, ah, mencintai ah, ya, eh, mencintai hamba-hambanya. Ya, contohnya begitu. Ya, contohnya demikian oke Maka ya. di sini uh, mana sampai sana ya? Ya, berapa apa beliau? Ya, Allah alam Iya, sampai di sini mungkin sana banyak kenapa eh, lahirlah eh, apa, lahirnya pemahaman widatul wujud. Allah di mana-mana. Ini dari dari dari masalah asma wa sifat, Pak. Pangkalnya di asma wa sifat. Lahirlah pemahaman demikian. Allah di mana-mana. Dari Allah di mana-mana ini anggapan Allah di mana-mana, maka lahirlah yang terakhirnya wahdatul wujud Allah menyatu dengan makhluknya. Nah, kok bisa kayak gitu? Diruntutnya dari pemahaman Asmaul Husna yang keliru. Karena mengingkari sifat Allah al-ulu mereka itu. Karena nggak mau menetapkan sifat Allah al-ulu, ya, akhirnya mereka ya kebawa dengan pemikiran bid'ah e, dari bisikan syaitan. Ya Allah itu nggak di atas, nggak di bawah, nggak di samping samping karena Allah di mana-mana. Allah tidak di tidak di luar langit, tidak di bawah la, dalam langit, <laughs> tidak di Terus gimana akhirnya? Itu nggak ada Allah akhirnya kalau kayak gitu. Nggak ada di atas langit, nggak di luar langit. Nah, itu dari dari namanya, dari mengingkari nama Allah Al-A'la, kemudian karena nggak mau menetapkan sifat Allah Al-Ulu. Nggak mau menetapkan Allah itu di atas arsh bersemayam. Maka lahirlah pemikiran demikian. Nah, makanya untuk menerangkan untuk uh, apa? Uh, mengingkari tentang pemahaman Allah di mana-mana harus diruntut ke masalah sifat dulu, supaya paham kepada sifat Allah. Nah, gitu. Kemudian makanya orang Asy'ariyah mengingkari Allah itu memiliki sifat al-ulu. Memiliki sifat al-ulu orang-orang Asy'ariyah. Makanya mereka sampai sekarang kalau di internet mengingkari auto istiwa. Ya, mengingkari auto istiwa dan arsy jadi karena karena kalau istiwa itu Allah itu dibatasi dengan tempat katanya. Ya, sudah di dengan logis <laughs> dengan pikirannya itu berbahaya gitu. Kemudian bisa lahir pemahaman pemahaman Al-Qur'an itu makhluk. Sampai ini kan bertahun-tahun berabad-abad sampai sekarang. Ya, yang udah jelas mengatakan Quran makhluk Jahmiyah udah terang terang Jahmiyah. Mu'tazilah Asy'ariyah masih malu-malu Asy'ariyah mengatakan Quran nggak makhluk. Tapi Quran itu bukan kalam Allah yang secara langsung tapi itu isyarat dari Allah dipahami oleh Jibril. Tapi hasil akhirnya sama saja mengatakan Al-Quran ini sekarang itu bukan perkataan Allah. <laughs> Tapi jadi para isyarat dari Allah. Nah, gitu. Jadi masih bingung. Uh, Asyairah itu juga nggak langsung menetapkan Allah itu kalamullah atau mengatakan makhluk. Kalau Jahmiyah langsung mengatakan makhluk sudah. Ya Allah itu kenapa katakan uh, maaf uh, firman Allah katakan makhluk karena mengingkari sifat kalam. Ini pangkalannya. Karena mereka nggak mau menetapkan sifat kalam, Allah berbicara, maka akhirnya meyakini Quran itu makhluk semuanya, bukan dari sifat Allah. Itu dibuat oleh Allah katanya, dibuat oleh Allah makhluk. Lalu sunnah mengatakan Allah memiliki sifat kalam. Kalam ini berhubungan dengan masyiah, dengan kehendak. Kapan saja Allah berbicara, berbicara. Dan ini fi'liyah, kalam ini fi'liyah. Allah berkehendak dengan berbicara, berbicara kapan saja dengan cara gimana, dengan cara yang dia kehendaki dengan dengan apa yang dia inginkan untuk berbicara. Nah, maka eh, lahir pemahaman Quran itu makhluk karena mengingkari sifat Allah kalam. Nah, oh, Al sunnah jelas di sini akan diterangkan nanti. Eh, kalam Allah itu jelas dengan huruf, dengan suara dan terdengar. Dan langsung Allah yang berbicara kepada Jibril. Jibril mendengarnya. Kemudian Jibril disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Asyairah enggak lagi kalau dibuka. Jadi Jibril itu menangkap isyarat dari Allah katanya. Naudzubillah. Jadi Allah nggak berbicara dengan langsung, nggak dengan suara, nggak dengan huruf, nggak. Jadi Jibril menangkap, kemudian diterjemahkan oleh Jibril. Nah, jadi itu hasil penerjemahan Jibril dari isyarat Allah Al Quran ini yang kita baca. Naudzubillah. Nah, jadi kalau tahu udah rancu pemahamannya. Nah, tapi saya coba coba dalam nadoman kalau mau wujud kidam bokok nggak ada kata-kata kalam nggak masuk ke dalamnya karena memang mengingkari asyairah itu sifat kalam bagi Allah. Sifat kalam bagi Allah. Nah, ini e, tidak terasa ini sebagian besar kata masyaif orang terkena subhat asyairah. Ya, dan sudah sudah berabad-abad karena tahun 200 300 Hijriah kan hidupnya jadi mengakar gitu. Sudah menjadikan sebuah buku, sebuah e, ideologi pemahaman jadi orang yang di atas ahlu sunnah, ya alhamdulillah itu itu suatu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah alam. Ya. ini masuk nanti. Wallahu a'lam. Gracias.